Selanjutnya, Sekarang akan dijelaskan dalil yang menunjukkan bahwa ikroh al-mu'tabar fil kufri izakan taman bahwa e, ikroh yang dianggap mu'tabar di dalam kekafiran adalah ikroh yang tam atau ikroh yang మొదటి adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 106 Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya teguh dengan keimanan, akan tapi barang siapa yang melapangkan dadanya dengan kekafiran, maka atas mereka murka dari Allah dan azab yang pedih. Di dalam tafsir Al-Baghawi, tafsir uh, uh, tafsir Imam Al-Baydawi, uh, dikatakan tentang ayat ini, huwa dalilun ala jawazit takallum bil kufri indal ikrah. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bolehnya apa? Bolehnya mengucapkan kekafiran saat ikrah wa in kanal afdal an yatajannaba anhu i'zazan liddin. Walaupun yang lebih utama adalah menjauhi hal itu demi apa? Demi untuk menjayakan din ini terus menyebutkan uh, kisah uh, eh, Musailamah tatkala menangkap dua kaum muslimin di mana Musailam berkata kepada salah satunya apa yang kalian katakan kamu katakan tentang Muhammad maka orang itu mengatakan e, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus Musailam mengatakan apa pendapat kamu tentang saya maka orang itu mengatakan anta maksudnya kamu memang rasul juga maka Musailam melepaskan orang itu dan berkata kepada yang salah satu tanya lagi apa pendapat kamu tentang Muhammad maka orang itu mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. terus Musailam mengatakan bagaimana tentang saya maka sahabat itu mengatakan anak asom saya tuli terus tiga kali ditanya begitu jawabannya tetap seperti itu sampai dibunuh dan kabar itu sampai kepada Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Terus mengatakan amal awal fakad akhadha rukhsatallah. Adapun yang pertama yang tadi maka dia telah mengambil rukhsah dari Allah. Wa ammasani fakad sada bil haqqi fahani andahu. Adapun yang kedua maka dia telah e, terang-terangan dengan kebenaran maka bahagialah dia. Di sini Rasul menyebutkan bahwa yang pertama yang mengiyakan Musailamah mengambil rukhsah dalam arti tidak kafir. Karena memang ancamannya mau dibunuh kalau tidak. Sedangkan yang kedua, mengambil azimah sehingga dibunuh dan itu mendapatkan keutamaan. Terus juga uh, di dalam tafsir Abu Su'ud juz 5 halaman 143 dalam tafsiran ayat sesudahnya ayat 107 108-nya zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya al akhirah wa anna Allah la yahdi al qaumal kafirin ulaika alladziina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun yang demikian itu karena kan mereka lebih mencintai kehidupan dunia atas akhirat dan bahwa Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir itu mereka itulah orang yang Allah kunci hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka dan mereka itulah orang-orang yang lalai. E, diriwayatkan bahwa orang-orang Quraisy memaksa Ammar dan kedua orang tuanya itu si Yasir dan Yasir dan Sumayyah untuk murtad. Kedua orang tuanya menolak sehingga mereka mengikat Musam uh, eh, Sumayyah di antara dua unta dan uh, apa uh, mereka menusuk uh, Sumayyah dengan apa dengan uh, badik di kemaluannya dan mereka mengatakan kamu ini masuk demi laki-laki sehingga mereka membunuh uh, apa membunuh Eh, Sumaya dan membunuh juga Yasir. Dan keduanya adalah orang uh, apa syahid pertama dalam Islam. Adapun amar maka karena saking tidak kuatnya mengiyakan apa yang mereka inginkan eh, karena pemaksaan, penyiksaan yang dahsyat itu dan ketika dilepaskan oleh mereka dan mereka datang kepada Rasulullah eh, Amar datang kepada Rasulullah Alaihi Wasallam maka Amar eh, Rasul bertanya bagaimana hatimu maka Amar mengatakan hati saya teguh dengan keimanan maka Rasul mengatakan fa'in adu faud jika mereka mengulangi maka ulangilah ini dua apa dua kejadian ini termasuk dalam kaitan ikrah mulji semuanya Kemudian eh, kita eh, lanjutkan syarat-syarat ikroh. Syarat-syarat ikroh. Yang pertama, ikroh menjadi ikroh yang uh, kaitan dengan apa ikroh mulji ini atau ikroh secara umum ya. Yang pertama, orang yang memaksa itu mampu untuk merealisasikan ancamannya dan orang yang dipaksa tidak mampu untuk menghindar atau melepaskan diri walaupun dengan cara melarikan diri. Berarti orangnya diikat. Kan? Yang kedua, besar dugaan orang yang e, dipaksa bahwa kalau dia menolak dari melakukan, maka orang yang memaksa pasti melakukan apa yang dipaksakannya itu. Apa yang diancamkannya itu. Kemudian yang ketiga, tidak nampak dari orang yang dipaksa sesuatu yang menunjukkan bahwa dia itu apa? E, setuju dengan apa yang dia kata-kata atau dia ucapkan. Umpamanya e, dia malah menambah diminta untuk memuji satu kekafiran malah menambah dua kekafiran yang dia puji itu menunjukkan bahwa dia apa? E, apa? berlebihan sehingga dia diponis kafir. Dan juga e, ancaman, ancaman kalau kaitan dengan kekafiran disyaratkan tadi harus ikrohnya ikroh mulji atau ikroh tam yaitu ancaman dengan pelenyapan nyawa atau eh, pelenyapan salah satu anggota badan atau pemukulan yang langsung dilaksanakan yang dikhawatirkan melenyapkan nyawa atau anggota badan atau pembakaran dengan api ya karena itu melenyapkan yang memang dahsyat sekali. Dan syarat selanjutnya adalah e, disyaratkan bahwa orang tersebut yang dipaksa itu menampakkan kembali keislamannya dikala paksaannya telah telah tiada telah lenyap dan di sini ditambahkan bahwa orang ya orang yang dalam kondisi ditawan oleh orang kafir Terus diisukan sampai berita kepada orang di luar bahwa dia mengucapkan kekafiran. Di sini kalau e, tegak hujah ya jelas bahwa dia itu mengucapkan kekafiran dan dia ditawan oleh orang kafir dalam kondisi diikat dan jelas dalam kondisi khauf ya ya sampai berita bahwa dia mengucapkan itu memang dalam kondisi sedang diintimidasi maka tidak diponis murtad Kenapa? Karena e, penjara atau penawanan itu mazanatul ikrah. Ya, kondisi dugaan ada pemaksaan selagi masih dalam e, genggaman mereka atau dalam e, apa penguasaan mereka dan mereka mampu untuk me, e, merealisasikan apa yang mereka paksakan. Itu maksudnya kalau ada dugaan maksudnya kalau orang yang luar tidak tahu apa yang dilakukan berarti e, dia Abul tidak memponisnya murtad karena memang sijin kondisi amazonatul ikrah. Tapi kalau ada saksi yang menyaksikan bahwa si pulan ini kata ibu Qudamah wa in syahida alaihi annahu annahu kana aminan hala nutqihi biha hukima biriddatihi. Kata ibu Kudama, kalau ada saksi bahwa dia itu memang mengucapkan kekafirannya di penjara itu saat kondisi dia apa? nyaman, dan arti tidak di bawah tekanan, tidak di bawah intimidasi, maka dia diponis murtad. Ini seperti orang-orang yang e, melakukan apa? PB zaman sekarang ketika menerima syarat kekafiran, tidak ada tekanan, tidak ada pemaksaan, tidak ada pemukulan, tapi mereka ya karena ingin cepat pulang Terus mereka menatangani itu apa? Dia melakukan mengucapkan atau menandatangani kekafiran dalam kondisi apa? Amin, aman. Tidak di bawah e, cemeti, tidak di bawah e, pistol, tapi memang mereka e, dengan dengan keinginan mereka. Ini apa diponis murtad. Dan juga harus dibedakan juga bahwa yang menjadi rukhsah itu adalah ikrah untuk dalam mengucapkan kekafiran dalam ikroh mulji hanya dalam mengucapkan atau melakukan perbuatan saat itu saja. Dalam nah, arti hanya saat itu setelah ikrohnya langsung dilepaskan oleh orangnya. Dalam nah, arti orang seperti kisah Ammar bin Yasir ketika sudah mengucapkan langsung dilepaskan sama orang kafir. Beda halnya kalau seandainya orang dipaksa untuk masuk agama Kristen atau dipaksa untuk kerjasama dengan Togut umpamanya ikrohnya mulji umpamanya terus dipaksa tapi paksaannya untuk terus menerus di atas kekafiran maka ini tidak masuk dalam cakupan ayat tadi karena ayat tadi kaitan dengan pengucapan atau melakukan saat itu setelah dilepaskan e, dia kembali tapi kalau seandainya dipaksa untuk mukim di atas kekafiran maka ini apa e, kafir makanya Imam Ahmad Imam Ahmad ketika ditanya tentang orang yang ditawan Terus ditawarkan untuk kafir dan dipaksa ya, dengan paksaan yang e, sebenarnya apakah dia boleh murtad maksudnya ikut agama mereka maka Imam Ahmad fakarihahu karohatan syadidatan sangat membencinya waqal ma yusbihu hadza indi alladhi unzilat fihimul ayah min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kondisi orang ini tidak sama dengan kondisi realita orang-orang yang mana ayat turun berkenaan dengan mereka dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Ulaika kanu yuraduna 'ala kalimah summa yutrakuna ya'maluna masya'u. Para sahabat dulu mereka dipaksa untuk mengucapkan kalimat, ungkapan, terus setelah itu dilepaskan melakukan apa yang mereka sukai. yuridu yuridunahum alal iqamah alal kufri watar tarki dinihim sedangkan mereka itu maksudnya orang-orang yang tadi dipaksa untuk masuk agama kafir mereka itu dipaksa untuk mukim di atas kekafiran dan meninggalkan din mereka maka apa mereka tidak sama dengan e, sebab nuzul ayat itu maksudnya beda antara pemaksaan untuk mengucapkan atau melakukan perbuatan kekafiran sesaat gitu dengan ikrah mulji dengan orang dipaksa untuk mukim menetap terus-menerus di atas kekafiran. Seperti yang diinginkan atau takut kan kerjasama untuk apa? Untuk membongkar. Berarti kan mukim di atas kekafiran. Apalagi ikrohnya bukan ikroh mulji. Seandainya ikrohnya ikroh mulji pun itu tidak tidak boleh karena untuk menetap di atas kekafiran. <clears throat> nah ini eh, bahasan ikroh. Sehingga kesimpulannya dari materi ini bahwa mawani takfir di dalam syirik akbar hanya dua yaitu khata atau intifaul qasdi yang mencakup di dalamnya di dalamnya salah lisan, salah lidah atau e, menghikayatkan ucapan orang kafir baik dalam rangka ketika membaca ayat Al-Qur'an yang di dalamnya ada e, ucapan orang-orang kafir yang Allah hikayatkan atau menghikayatkan kesak, e, jadi saksi di pengadilan ketika menghikayatkan ucapan orang yang mengucapkan kekafiran atau menghi, e, me, menghikayatkan kekafiran dalam rangka apa? Dalam rangka e, menjelaskan kebatilan yang di dalam ada di dalamnya atau juga inti qasdi di sini karena e, mengucapkan ucapan yang dia tidak pahami makna hakikatnya atau melakukan perbuatan yang dia tidak paham hakikat maknanya. Sehingga dengan semua ini intifaul qasdi tidak ada maksud untuk melakukan perbuatan atau ucapan yang mukafir sehingga tidak diponis kafir bukan karena kejahilan tapi karena intifaul qasdi. Dan yang kedua kaitan dengan ikrah bahwa ikrah yang mu'tabar di dalam kalimat kekafiran atau perbuatan kekafiran adalah ikrah mulji. Ikrah mulji itu adalah pemaksaan dengan ancaman pembunuhan atau pelenyapan anggota badan atau pemukulan yang bisa melenyapkan nyawa atau anggota badan. Sedangkan itu disebut ikrah mulji atau ikrah tam itu boleh kekafiran di dalamnya, tapi ikrah kekafiran yang sifatnya sesaat bukan mukim di atas kekafiran. Adapun ikrah gair mulji atau ikrah nakis maka tidak membolehkan kekafiran yaitu pemaksaan dengan pemenjaraan atau pengikatan atau pemukulan yang tidak dikhawatirkan melenyapkan nyawa atau anggota badan. Mungkin ini materi saya cukupkan. Wassalamualaikum Subhanakallah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.